Pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari, perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah Allah Azza wa Jalla yang maha pengasih itu tidak bosan-bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepadanya. Allah Azza wa Jalla yang penyayang itu tidak pernah menutup pintu ampunannya yang luas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, hari raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Ibrahim alaihissalam salam melalui kisah keluarga Ibrahim alaihissalam Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting dalam keluarga, yaitu anak. Dalam kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, sang anak itu diperankan oleh sosok Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui keturunan Ismail alaihissalam inilah Kemudian lahir sosok nabi dan rasul paling mulia sepanjang sejarah manusia bahkan alam semesta yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, namun di zaman kita ini hampir semua dari kita mengetahui bagaimana anak-anak kita menjadi gelandangan dan mulai berani melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita semua juga menyaksikan setiap hari di sudut-sudut jalan raya bagaimana anak-anak kita diperalat menjadi anak jalanan, mengemis dan meminta-minta dengan pakaian lusuh dan kotor. Kita juga tahu jumlah gadis-gadis yang hamil di luar nikah terus meningkat dalam jumlah yang sangat memprihatinkan. Dan itu semua barulah segelintir masalah dan problem anak-anak kita di masa kini. Wallahu musta'an. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama Terjadinya itu semua adalah karena orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap berlebihan yang saling bertolak belakang. Sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap pengabaian yang menelantarkan anak-anak. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian, pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua memanjakan anak dengan segala fasilitas untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi yang lain, banyak sekali orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anak. Karena itu, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita berhenti sejenak, membuka hati untuk sejenak, belajar dari ayahanda para nabi dan rasul, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tua di dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah. Pelajaran pertama dari kisah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh. Karena siapa? Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga. Bukan sekedar memberi makan dan mencukupi kebutuhan anak. Keberhasilan Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak soleh seperti Ismail alaihissalam adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya sendiri menjadi seorang hamba yang soleh Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim. Pujian Allah Azza wa Jalla untuk Ibrahim alaihissalam ini tentu saja didapatkan setelah ia berusaha dan berusaha menjadi menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, Siapakah di antara kita yang sudah berusaha untuk belajar menjadi orang tua yang saleh? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita sudah menyamai kesibukan kita mengurus harta dan urusan dunia kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah jika ingin memiliki anak yang soleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakannya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang itu di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Beliau juga berdoa, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Ya ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat juga dari keturunanku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang saleh, tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa, meminta kepada Allah? Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anaknya? Jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita mendapatkan anak saleh, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh pula mencari jalannya. Sama bahkan lebih dari saat kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang besar rumah tinggal impian dan kendaraan impian. Para ayah dan bunda yang berbahagia. Pelajaran ketiga, konsisten mencari rizki yang halal untuk keluarga. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu, Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan harta yang halal kepada anak-anak mereka, bahkan nafkah yang halal untuk keluarga akan dinilai sebagai sedekah dan infak terbaik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi kanat lahu sadaqah." Sesungguhnya seorang muslim jika ia memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Beliau juga bersabda, "Afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu rajulu ala iyalih." sebaik-baik dinar yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya. Usaha memberikan nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, terutama di zaman fitnah seperti ini. Riba merajalela, korupsi, penipuan, pencurian, perampokan, dan praktik-praktik haram lainnya. Untuk itu kita harus selalu mengingat peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tantangan tersebut. Beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram." Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang ia kumpulkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berpesan, لا يدخل الجنة لحم nabata من suhtin annaru aula bih. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram, neraka lebih pantas untuknya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak saleh di dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan ini marilah merenungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluh illa min thalathati asya' min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila seseorang meninggal dunia akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga hal sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuknya. Melalui hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa anak yang saleh adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang saleh adalah pelita yang tak padam, meski kita telah terkubur dalam liang lahat, berubah menjadi tulang belulang, Anak yang saleh adalah sumber pahala yang tak putus meskipun tubuh telah hancur berkalang tanah. Sebaliknya, anak yang tidak saleh kelak akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan kita para orang tua di akhirat. Wal billah. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia. Namun jika kita merasa gagal, setelah mengerahkan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sosok anak soleh dalam rumah tangga kita, janganlah kita berputus asa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi seperti ini, kita harus belajar dari kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihissalam yang terus mengajak anaknya ikut bersamanya meski kemudian anaknya memilih untuk durhaka kepada Allah taala hingga akhir hayatnya. Kesabaran juga hal paling mendasar yang harus kita miliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Makanya maraknya kasus perceraian adalah bukti bahwa banyak orang tua yang egois memikirkan dirinya sendiri dan lupa bahwa anak-anak sangat membutuhkan sebuah rumah, sebuah keluarga yang utuh. Karenanya bersabarlah karena Allah Bersabarlah karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, khatib ingin mengingatkan akan keutamaan berkurban pada hari ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah pada hari Idul Adha ini melebihi berkurban. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah disahihkan oleh Albani rahimahullah. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بكل شعرة حسنة pada setiap helai bulu hewan kurban terdapat pahala. Hadis ini diratkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Intinya berkurban memiliki keutamaan yang sangat besar, apalagi itu termasuk ibadah di 10 pertama bulan Zulhijjah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yaitu sepuluh pertama bulan Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Maha Mendengar Allah Azza wa Jalla semoga doa-doa itu terhantarkan ke sisi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ibadah kurban yang akan kita tunaikan hari ini Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami ibadahin. Hari ini kami datang mengetuk pintumu ya Allah. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan puluh-puluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat. Hidup kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintahmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami Ampunilah kami ya Allah Ampunilah kami ya Allah Ya Allah jika engkau menutup pintu ampunanmu yang maha agung Kepada siapa lagi kami harus meminta ampunan Ya Allah ya Rabbana Dari bumi ini perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami Yang terjajah dan tertindas di berbagai belahan bumimu ya Allah Ya Allah Ya Rabbana, berikan keteguhan dan kesebaran, kesabaran kepada saudara-saudara kami di Syria, di Mesir, di Palestina, di Irak, di Myanmar, dan di pun mereka berada, Ya Allah. Kerahkan bala tentaramu di alam semesta ini untuk meluluh lantahkan para penindas. Tindaslah mereka sehancur-hancurnya, Ya Allah lindungi kehormatan kaum muslimin, jadikan mereka yang gugur sebagai syuhada dan selalu hidup di sisimu ya Allah. Segerakanlah pertolonganmu untuk mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini berikanlah kekuatan kepada kami untuk berbakti menjadi anak yang saleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan, penerang alam kubur mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni, ampunilah durhaka kami kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Zat yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hambamu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu, Engkau Maha mendengar, Engkaulah penguasa satu-satunya yang benar. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharapkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin wa ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.